Tidak boleh diseru kepada selain Allah di masjid. Gimana seorang bertawassul kepada mayit di masjid? sekiranya mampu saya jawab dan saya melihat pentingnya masalah yang ditanyakan untuk diterangkan. Di antaranya adalah bagaimana cara dakwah yang benar sesuai dengan manhaj salam untuk diterapkan dalam lingkungan tempat tinggal kita. Sementara kita belum cukup ilmu untuk berdakwah. Namun kalau melihat, e, namun kita melihat kemungkaran itu terjadi. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dakwah atau memerintahkan yang makruh dan munkar ada dengan dua macam cara. Cara yang pertama secara terperinci. Tentunya ini membutuhkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cara yang kedua secara garis besar atau global atau mujmal. Seperti saudara melihat seorang muslim, saudara-saudara, tidak sholat, meninggalkan sholat. Setelah berdakwah kepada dia, wahai saudaraku, tegakkanlah sholat. Karena Allah telah wajibkan kita untuk mendirikan sholat lima kali dalam sehari semalam. Itu dakwah bukan? Dakwah. Tetapi secara garis susah. ketika saudara kita bertanya, baiklah, tapi tolong terangkan kepada saya secara terperinci hukum-hukum sholat. Saudara jawab, ini bukan bagian saya. Mari saya tunjukkan satu kitab agar saudara belajar tentang tata cara kaifiyah sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau kita tanyakan kepada ahlinya. Begitu. Itu salah satu contoh. Yang bertanya melihat kemungkaran langkah. Kalau dia ada mengetahui sedikit rinci, maka dia gerakkan atau dia membawakan kitab. Ya. Yang kedua, dakwah di dalam Islam harus memenuhi beberapa persyaratan. Saya sebutkan. Pertama, dia harus berilmu, tahu apa yang dia dakwakan. Orang itu harus berilmu. Ayat yang tadi. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati. Ini Yang kedua, dia mengetahui siapa yang dia dakwakan. Beragam. Tahu mad'unya orang yang diajaknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabb dengan cara hikmah. <clears throat> dengan pelajaran yang baik dengan jidal berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Tingkatan manusia bermacam-macam. Atau seorang dai pada siapa dia berbicara? Yang ketiga, apa yang harus dia dakwakan terlebih dahulu? Oleh karena itu dari syarat yang kedua dia mengetahui umat penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya, tingkatan-tingkatannya dari cara dia berpikir dan lain-lain. Yang ketiga, apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu di tengah-tengah kaum yang tidak mengerti tentang jin kecuali nama saja, kecuali mengikuti agama bapaknya dan alhamdulillah Islam bukan kubur, bukan agama kubur. Tapi tidak mengerti tentang di maka dijelaskan tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Dijelaskan tentang manhaj, seterusnya. Yang keempat memberikan banyak kemudahan kepada manusia sesuai dengan syariat Islam mudah mudah dan memberikan kemudahan-kemudahan selama hal itu tidak Uh, mengharamkan uh, yang uh, menghalalkan yang haram. Inna dina Yusron kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sesungguhnya agama ini mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la khususnya berhadapan dengan orang-orang umum, orang-orang awam yang belum mengerti tentang dinul Islam. Karena dinul Islam adalah fitrah bagi manusia. Fitrah. Yang Kata Nabi, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Setiap manusia lahir atas dasar fitrah. Dan manhaj salaf itulah Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW Apakah yang selain Sulaiman katakan bukan Islam? Tidak. Islam tetapi telah dicampuri dengan berbagai macam kekotoran, khurafat, syirik, bid'ah, tahayyul dan lain-lain. Bahkan sebagian yang menasabkan, menyandarkan diri kepada Islam telah keluar dari Islam. seperti ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani dengan Nabi palsunya Mirza Gulam Ahmad. Menasabkan diri kepada apa mereka? Kepada Islam. Tapi Islam melepas diri dari mereka. Mereka telah keluar dari Islam. Karena mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat salah wakil Islam. Kelas Islam. kata Imam Al-Barbahari di kit, awal kitabnya Kitab Sunnah syarah apa apa dia ha syarah sunnah syarah sunnah di awal kitab Al-Islam huwa sunnah Wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah sunnah itu adalah Islam Ini kata Ahlu sunnah wal jamaah. Itu fitrah. Setiap dakwah salafiyah. Dakwah tentang manhaj salaf didakwahkan kepada manusia. Maka manusia akan mengikutinya. Karena ini fitrah yang ada pada Islam. Karena itu dakwah salafiyah berkembang. Ketika manusia tahu tersebar di dunia Islam pada hari ini Karena apa? Dia fitrah. Fitrah. Kalau didakwahkan dengan benar, dengan ilmu, dengan penuh kesabaran. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan. Islam mudah agama. Islam agama yang mudah, tidak sulit. Menjalani Islam tidak sulit. Tidak ada yang merasa sulit dari Islam kecuali dua golongan manusia yang tidak ikhlas dan yang tidak tahu. Saudara mungkin ingat, sering saya ulang-ulang, kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berbicara dalam sholat. Dia mendengar orang yang bersin ketika sholat mengucapkan Alhamdulillah. Dia jawab, Ya Rahmukallah, padahal tidak boleh. Kemudian diberi isyarat oleh sahabat dengan mata-mata mereka. Malah dia berbicara. Langsung berbicara dan mengatakan, kenapa kalian melihat aku? Melihat ibu? Diperingatkan oleh sahabat. dan Seterusnya selesai sholat diajarkan oleh Rasulullah. Ini mau itu hasanah. Sehingga beliau, sehingga Muawiyah bin Hakam Rasulullah mengatakan saya belum pernah melihat guru yang lebih baik dari Rasulullah. Dia merasa akan dimarahi, tidak diajarkan. Sholat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Itu orang Arab mempergunakan bahasa Arab, tetapi bukan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sholat tetap tidak boleh apalagi sholat pakai bahasa Indonesia. Muawiyah bin Hakam orang apa? Muawiyah bin Hakam Sulami orang Arab. Tulen 100%. Dia ngomong ketika itu dengan bahasa apa? Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Batak, enggak, bahasa Arab, Kata, kata Nabi SAW, sholat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Harus dengan lafaz yang Nabi ajarkan. sampai ke Indonesia ini. Sebagian baru-baru ini kita dengar ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Lebih khusyuk katanya. Subhanallah. Siapa saja yang menjauh dari sunnah Nabi SAW pasti dia akan kesulitan. Payah. Siapa bilang lebih mudah dengan bahasa Indonesia? Lebih sulit, lebih capek, dan lebih payah, lebih berat menghafalnya. Kalau kita hafal hafalin surat Al-Baqarah dengan bahasa yang mudah, coba saudara hafalkan terjemahannya. Hafalkan 286 halaman. Kita bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, Alif Lam Mim Mungkin tidak berapa lama kita hafal asal terus rutin. Apalagi anak-anak kita hafal. Coba suruh hafalin terjemahannya. Kalau dia sholat pakai bahasa Indonesia, suruh habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ada biasa terjemahan Allah yang tahu. Zalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib dan seterusnya dan seterusnya capek tidak? capek Ini azab. Azab. Ya. Memudahkan. Memberikan kemudahan. Tentang Islam. Tapi tentunya harus memiliki ilmu yang cukup. Kalau belum, maka tingkatkan keilmuan kita. Bolehkah kita menjadi makmum dalam solat yang diimami orang yang ahli bid'ah? Sebagaimana kemungkaran, kalau kita ingin mencegah kemungkaran, maka kita harus tahu yang kita akan cegah itu kemungkaran atau bukan. Dengan apa kita tahunya? Dengan ilmu. Jangan-jangan itu bukan kemungkaran. Kemudian ketika kita akan mencegahnya, apakah kemungkaran itu akan hilang 100% atau hilang sebagian besarnya atau malah bertambah besar kemungkarannya kalau yang pertama dan kedua itu yang dituntut hilang kemungkaran atau sebagian besarnya hilang jangan yang terakhir malah menimbulkan kemungkaran yang besar demikian juga dengan ahli bid'ah harus kita tahu siapa ahli bid'ah tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah langsung dicap ahli bid'ah. Tidak. Terus seorang itu harus tegak dulu hujah. Harus diberitahukan. Siapa yang menegakkan hujah? Orang-orang yang alim. Karena itu perlunya dakwah. Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kulil haq wa in kana Katakan yang hak meskipun Baik. Kalau betul itu sebagai ahli bid'ah, apakah bid'ahnya itu mengeluarkan dia dari Islam atau tidak? Kalau mengeluarkan dia dari Islam, apakah sudah diberitahukan? Jadi itu ada hukum yang kesimpulannya boleh sholat di belakang ahli bid'ah. Selama sholat dia juga sah. Al-Imam Hasan bin Abdul Hasan Al-Basri pernah ditanya, bagaimana hukum salat di belakang ahli bid'ah? Beliau menjawab, "Shalli wa alaihi bid'atuhu." Imam Bukhari mengutip bagian akhir. "Shalli wa alaihi bid'atuhu." Lihat di Sahih Bukhari dan syarahnya Fathul Bari di bagian kitab salat. "Shalli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah di belakangnya dan atas tanggungan dia bid'ah. Dan kita lihat sebagian sahabat sholat di belakang ahli bid'ah ketika itu ketika terjadi fitnah waktu itu dan sholat di belakang orang-orang yang fasik. Hajjat bin Yusuf, Hajjat bin Yusuf itu umaro yang tukang menjagal manusia. Para sahabat sholat di belakang mereka, di, di belakang dia, belakang dia. Utsman bin Affan ketika dikepung rumahnya dan dia tidak tidak bisa ke masjid, siapa yang menjadi imam salat? Orang-orang yang mengepung itu. Di mana sahabat ketika itu salat? Di masjid. Di belakang siapa? Di belakang orang itu. Boleh. Boleh. Kalau ditanya boleh. Kalau ditanya mana yang lebih afdal? Tentunya ahlu sunnah dan pertanyaannya boleh tidak? Eh, pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mungkin sedikit keluar dari tema. Ana mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang seringkali mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Entah dia lagi bercanda atau marah kepada istrinya. Sampai istrinya sendiri lupa sudah berapa kali kata cerai itu diucapkan suaminya. Apakah sudah jatuh talak? Karena ternyata setelah ditanya sang suami jahil terhadap perkara tersebut dan sama sekali tidak mengetahui bahwa perkataannya tersebut dapat menyebabkan jatuhnya talak. Jikalau memang <clears throat> jatuh talak, apakah anak mereka termasuk anak zina? jawab pertama setelah datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara sah bahwa beliau melarang bermain-main dalam tiga hal yang nantinya akan terjadi sungguh-sungguh talak nikah talak dan memerdekakan budak tidak boleh main-main. Misalnya orang menikah nikahan, tapi di situ ada ijab kabul. Nikah dia. Main-main jadi sungguh-sungguh. Demikian juga talak. Kalau suami tersebut sadar mengucapkannya, dan dia telah mengetahui hukumnya maka jatuh talak pada dia jatuh talak pada istri jatuh talak pada istri sadar sadar dia mengucapkan di kalau dia main-main dia telah mempermainkan syariat ini syariat yang agung dan suci ini, pernikahan pernikahan jahil. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan barangkali talaknya tidak jatuh. Tetapi dikhawatirkan seringkali orang yang bermain-main seperti ini makin lama dia makin terseret. Akhirnya dia mentalak istrinya secara hakiki. Yang terakhir anak kalau terjadi salah tanpa dia sadar, maka anaknya bukan anak zina, tapi anak yang lahir dari uh, perkawinan yang rusak, pernikahan yang rusak. Iya. Saya kira belum diketahui, belum tahu, maka itu harus ditegakkan hujah, diberitahu. Jangan main-main terhadap kalimat cerai Kalau dengan sadar dia ucapkan, saya ceraikan nanti. Jatuh. Jatuh. Kalau lafaznya nanti saya ceraikan nanti, nanti belum jatuh, nanti apa sebab? Saya akan ceraikan nanti, akan saya talak nanti, jatuh. kalau Boleh. apalagi suami Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Laki-laki itu memimpin atas kaum wanita Suami pemimpin Dia jadi hakim, Dia yang mengajar Ini jelas katanya kayak bukan laki-laki Perempuan laki-laki yang seperti ini Karena itu kita tidak temukan riwayat sahabat itu main-main. Karena Nabi SAW memperingati jangan keras. Yang main-main jadi sungguh talak nikah memerdekakan kita. Sekarang banyak orang suami mau mengancam istrinya talak cerai, ribut sedikit cerai. Dia tidak tahu bahwa itu telah jatuh talak atau dikhawatirkan jatuh talaknya. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya. kami jamaah masjid Al Muhajirin Kabil Kabil eh. mengikuti pengajian yang mewajibkan wanita sholat Jumat. Kalau tidak mengikuti sholat Jumat, boleh di rumah dengan niat sholat Jumat. Ustadz itu berhujjah dengan dalil <clears throat> surat Jumat ayat 9 Mohon Ustaz jelaskan tafsiran ayat tersebut menurut pemahaman ahli tafsir. Ayat itu sangat mudah dipahami. Tidak memerlukan tafsiran yang lebih jauh dari satu sisi. Yaitu perintah untuk menegakkan sholat Jumat. Siap kepada siapa kepada siapa diwajibkan dan yang berkaitan dengannya itu penjelasannya bukan dari Quran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat itu keluar beberapa ahkam hukum di antaranya perintah wajib salat Jumat kepada siapa diwajibkan dirinci di hadis. Karena hukum Islam bukan hanya Quran, hadis sebagai pentafsir Quran. Maka dijelaskan di hadis salat Jumat itu wajib berjamaah. Ah, berarti tidak boleh sendiri-sendiri. Harus ada jamaah. Jamaah itu sekurang-kurangnya yang namanya jamaah itu sekurang-kurangnya berapa? Dua. Imam satu, makmum satu. Kalau hanya tempat itu hanya dua orang saja, maka yang satu khutbah, yang satu mendengarkan. Kalau nggak ada. Salah. Yang dinamakan jamaah, dua orang. Imam satu, makmum satu. Berarti tidak boleh sendiri-sendiri. Karena sudah ditafsirkan oleh Nabi. Lihat hadis dari Sunan Abi Daud di bagian kitab Jumat. Hadis sahih. Disahihkan oleh para ulama. Sunan Abi Daud di bagian kitab Jumat berjamaah. Kemudian kecuali Nabi katakan. Siapa yang dikecualikan dari kewajiban Jumat? Wanita. Berarti wanita tidak wajib Jumat. Tidak wajib kalau mereka mau ikut boleh tidak? Boleh. Kalau mereka ikut, apakah terbebas dari sholat zuhur? Iya, karena Jumat pengganti zuhur. Karena yang asal adalah sholat zuhur. Karena itu bagi orang yang sakit kalau dia tidak pergi ke sholat Jumat maka dia tetap wajib sholat duhur di rumah. Sebagian wanita pada zaman Nabi ikut sholat Jumat dan mereka tidak sholat duhur. Tapi tidak diwajibkan dan kalau mau pun berjamaah di masjid. Dan umumnya masjid-masjid kita uh, tidak menyediakan tempat untuk wanita pada hari Jumat ya umumnya dipakai semua oleh kaum laki-laki kecuali saya pernah melihat sebagian masjid menyediakan tempat khusus untuk wanita ikut Jumat Nah apa-apa boleh boleh tetapi tidak wajib yang jadi masalah kan wajib berarti di sini ada dua kesalahan dari Ustaz ini pertama mewajibkan kepada wanita sholat Jumat berdasarkan ayat Al-Quran ayat Al-Quran tidak menjelaskan menjelaskan secara mujmal maka harus ada tafsiran dari hadis. Yang kedua mewajibkan sholat Jumat Senin boleh sisi brand Nabi SAW katakan berjamaah. Kepada siapa diwajibkan? Seluruh kaum muslimin kecuali wanita, anak-anak, hamba sahaya, orang sakit. Dalam sebagian hadis di luar dari sunnah Nabi Daud orang yang musafir. berapa salah di sana tidak saya agak lupa. Ya. Musafir. Ini ada beberapa hadis dan telah disahkan oleh uh, sebagian ahli hadis di antara Syekh Muhammad Rasulullah Al-Bani. Musafir. Dan ada riwayat yang sahih bahwa musafir tidak wajib Jumat. Yaitu ketika Nabi Hajjatul Wada. Haji di Arafah jatuh pada hari Jumat. Dan Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi jamak takdim kosor zuhur asar asar dimajukan padahal itu hari Jumat dan beliau tidak sholat Jumat dan beliau safar dan beliau tidak sholat Jumat pengecualian kita harus berpegang dengan hadis yang bisa dengan Quran Baik, kalau mau pegang juga dengan Quran, maka bagaimana kalau kita pegang Al-Quran perintah sholat, Lalu kita kita wajibkan yakni perempuan haid untuk salat. Dasarnya mana? Al-Quran memerintahkan salat secara umum. Boleh tidak? Kalau dia jawab tidak boleh, tanya kepada ustaz itu. Ustaz, bagaimana e, perempuan haid yakni diwajibkan untuk salat? Atau ada orang mewajibkan perempuan haid untuk salat? Kalau dia jawab tidak boleh, katakan Al-Quran kan mengatakan perintah salat umum perempuan haid atau enggak haid wajib sholat. Kalau dia katakan dia jawab, ada di hadis yang melarang perempuan haid tidak tidak boleh sholat. Katakan lagi, ah sholat Jumat itu juga ada keterangan perempuan tidak wajib sholat Jumat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Kalau dikatakan hadis ini lemah, siapa yang melemahkan? Sementara para ulama muhaddisin mensahihkan. Apakah kita tinggalkan ahlinya lalu berpegang kepada orang yang tidak ahlinya, ini menyalahi Al-Qur'an sendiri Ustaz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. bagaimana hakikat dari rapatnya saf karena banyak dari kaum muslimin hanya merapatkan bagian kaki saja yang dimaksud merapatkan adalah kaki dan bahu dengan jarak renggang kaki yang dapat diukur agar tidak terjadi telah dan kaki itu jangan begini jeber begini tapi tentu lurus maka masjid itu harus ditegakkan kebiasaan untuk merapikan meluruskan merapatkan menyempurnakan saf Bagaimana hukumnya seorang suami meninggalkan anak dan istri dengan waktu yang cukup lama? E, tidak dijelaskan apakah ada berita atau tidak. Misalnya suami di luar negeri atau di luar kota dan masih berhubungan atau tidak. Atau tidak diketahui lagi suaminya. Apabila yang terakhir maka apakah wajib nikah lagi dia? Tunggu dulu apabila itu yang terakhir jawabannya suami tidak diketahui lagi di mana maka dia datang ke majelis hakim kalau sekarang ini KUA dia terangkan nanti KUA yang memutuskan nikahnya kalau yang pertama yakni dia ketahui tapi suaminya tidak mau datang dan tidak menceraikannya ya ditinggalkan begitu saja anak istri tidak ditalak maka dia datang juga kepada majelis hakim al qadi dan menjelaskan halnya nanti kau akan memutuskan perkawinan atau pernikahannya eh, tersebut. Kalau diketahui maka dia panggil suaminya dan diminta apakah mau melanjutkan atau mentala. Kalau mau mentalaknya maka talak dan dia e, e, pisah. Banyak orang yang berzikir berjamaah mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau yang dimaksud dalil yang melarangnya secara perbuatan seperti itu, tegas saya Rasulullah SAW secara khusus memang tidak. Tetapi dalil secara umum. Tetapi pertanyaan ini, perkataan ini keluar dari orang yang tidak mengerti kaidah dalam agama yang telah dibuat oleh para ulama bahwa dalam masalah peribadatan hukum asalnya itu terlarang tidak boleh dikerjakan sampai tegak datang dalil. Ketika ulama mengatakan bahwa zikir berjamaah yang dilakukan itu dipimpin oleh seorang bid'ah, maka tidak ditanya larangannya. Mereka yang mengerjakan zikir berjamaah itu yang wajib mengeluarkan membawakan dalil atau hujah ini dia, saya kerjakan zikir jamaah ini dalilnya. Bukan diminta larangannya. Karena hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil. Maka orang yang mengerjakan peribadatan wajib memberikan dalil. Salah pertanyaannya. Dalam masalah muamalah boleh kerjakan apa saja selama belum dilarang. tentang imam apakah makna aqrahum ya ummul qaum aqrahum li kitabillah apakah bermakna hafal saja paham saja atau semua berbeda para ulama dalam menafsirkan aqrahum sebagian mengatakan hafal sebagian mengatakan alim ya. Tapi pendapat yang lebih tepat saya kira Allah a'lam kedua-duanya. Tidak semata-mata hafal saja. Karena ini perkara sholat maka dia harus alim terhadap akam hukum-hukum sholat khususnya. Karena dia sebagai imam. Karena imam masjid itu fungsinya luas sekali. Dia juga sebagai khatib yang berkhutbah setiap Jumat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau dia ada urus, Dia juga yang memberikan pelajaran di masjid. Dia juga yang mengarahkan, memerintah dan melarang, mengajarkan masyarakat di sekelilingnya. Karena dia imam. Imam masjid tempat maka dia alim. Kalau hafal banyak orang kita yang hafal tetapi dia tidak tahu apa yang dia baca. Sehingga saya pernah sholat di satu masjid, masjid raya, beberapa waktu yang lalu. Waktu asal tiba, ada kemudian selang berapa lama komat imam masjid belum datang tunggu-tunggu lama komat sudah ditegakkan mau tidak mau harus ada orang jadi imam karena sang imam tidak muncul apa mau ditunggu terus ya Sahabat Nabi yang mulia SAW ketika sahabat tahu masing jauh perjalanannya, salah seorang jadi imam Abdurrahman bin Auf. Itu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya kita? Nah, akhirnya karena saya memberikan ceramah itu dari zuhur dari zuhur habis sholat Jumat sampai asar saya suruh kaum muslimin untuk jadi imam. Saya jadi imam. Saya kos, saya musafir. Menurut keyakinan saya bahwa musafir itu wajib kosong kecuali dia sebagai makmum mengikuti imam. Kalau dia sholat munfarid atau dia sebagai imam, maka dia kosong dalam sholat yang kosong, Buhur apa? isya. Saya kosong. So, Lalu saya salam dua rakaat dan saya beritahukan kepada makmum lanjutkan karena saya musafir. Ini hal yang biasa sebetulnya. Sehingga tidak perlu diingkari. Lalu keluar suara-suara seperti yang saya dengar. Kalau dia musafir, kalau dia jadi imam, maka sepatutnya dia tamam. Wah, ini nggak ada yang seperti ini. Ah, maka perlu kita banyak belajar lagi. Di tempat saya ada pengajian tapi tidak mau pakai hadis. Alasannya hadis sudah tidak asli lagi. Atau hadis harus dikompor dengan Al-Quran. Apa dikompor? <laughs> Hah? Hah? <laughs> Ini namanya inkar sunnah. Eh, kalau tidak pakai hadis maka ajaran Islam 90% lebih hilang dari mana azan yang nanti sebentar lagi insya Allah kita akan memandangkan azan. Azan dari mana? Ada nggak di Quran? Nah, di mana azan? Al-Quran hanya perintah tentang azan, ada azan, tapi lafaznya sholat. Kalau nggak pakai hadis, kita nggak bisa sholat. Maka orang itu masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat tanya, Katanya hadis sudah nggak asli lagi. Kok antum masih sholat? Sholat kan dari hadis bukan dari Quran. Bingung nih. Gimana dia jawab? Sholat sholat pakai baca apa pertamanya? Sholat al-fatihah. Al-fatihah nggak ada di Quran. Hadis. Semua di hadis. Sebagai pentafsir Quran. Kalau kita tidak pakai hadis, hancur Islam. Karena itu tadi eh, Imam Al-Barbahari Barbahari di kitabnya Syarh Sunnah mengatakan al-Islam wa sunnah wa sunnah hiya islam Islam itu sunnah, sunnah itu adalah Islam. Bahwa kita tidak dapat memahami Islam tanpa sunnah. Barang siapa yang ingin tahu tentang Islam harus berjalan dengan sunnah. Dia harus memegang sunnah. Jadi ingkar sunnah. Dari mana dia tahu hadis tidak asli? Bagaimana cara dia untuk mengatakan bagaimana hujahnya? Kalau hanya bilang begitu saja, ini tidak asli, tidak asli, tidak ada pecah, maka saya kira orang yang bertanya ini pun dapat bilang begitu kepada dia. Saya kira saudara manusia yang tidak asli. Kan bisa aja. Bisa nggak? Bisa. Habis sudah pertanyaan. sudah, dulu. Ya. Masuk waktu itu.